Dan kita masih membaca beberapa ahkam yang beliau sarikan untuk kita dari 11 hadis tentang atau seputar ta'ah liwalil amr yang berisi arahan serta bimbingan kepada kita semuanya sebagai seorang atau sebagai salah satu dari rakyat pemerintah kaum muslimin, kewajiban-kewajiban kita, arahan-arahan untuk kita sebagai raiyah. Bagaimana sikap kita kepada pemerintah kita? Baik. Dan terakhir yang kita baca ialah hukum kelima. Kita sedikit membaca hukum yang kelima, ulang sedikit dalam rangka murajaah dan kemudian kita lanjutkan kepada hukum yang seterusnya. Qala Asy-Syaikh Ahmad Ibnu Yahya An-Najmi rahmatullahi taala alaihi rahmatan wasi'ah. Al-hukmu al-khamis. Hukum kelima. Yu'khadhu min hadhihi al-ahadithi anna al-bai'ata ats-tsaniyata wahiyal bay'atul khafiyah bay'atun batilah bisa diambil kesimpulan hukum dari hadis-hadis ini bahwa bayat kedua yaitu bayat yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi kepada salah satu person dari rakyat yang tidak diangkat secara sah sebagai pemerintah barakallahu fikum itu merupakan bayat yang batil bayat yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi di belakang bayat terhadap pemerintah yang sah maka bayat tersebut kata beliau rahimahullah merupakan bayat yang batilah walaupun sebagian Hizbiyin menutup kedok mereka dengan menyatakan kata beliau fa'in qala ba'dul hizbiyin ana lam ubayi' saya tidak membaiat Kilalahu lahu maka dikatakan kepadanya dijawab inna bai'ata arifika wa syaikhika wa syaikhi qabilatik bai'atun ank wa anta mulzamun biha syar'a Sesungguhnya baiat dan janji setiamu terhadap pimpinanmu dan terhadap syekh kabilahmu, kepala sukumu, itu merupakan baiat yang muncul darimu. Dan baiat yang muncul darimu tersebut mengikatmu secara syar'i, mengilzam engkau secara syar'i amam Allah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Thumma amama khalqihi, kemudian di hadapan seluruh makhluknya. Jadi jangan sampai dikatakan tidak membaiat sementara Anda sudah melaksanakan janji suci Anda kepada pemerintah eh, kepada orang lain yang bukan pemerintah sah. Barakallahu fikum. Al-hukmu as-sadis Berikutnya hukum yang keenam. Yu'khadhu min hadhil ahadithi anna man akhadha bay'ata li nafsihi min wara'i ilmi al-imam wa bi ghairi idnihi wajaba qatluhu wa in dhafara bihi. Bisa dipetik pula hukum dari hadis-hadis ini bahwasannya siapapun yang mengambil baiat untuk dirinya miwarai ilmil imam tadi seperti hukum yang kelima secara sembunyi-sembunyi di belakang pengetahuan sang imam yaitu sang pemimpin pemerintah. Wa bi dan otomatis itu di luar izinnya, di luar izin dari sang imam. Ah, maka apabila ada seperti ini, maka yang bisa dipetik dari hadis-hadis di atas ialah wajib qatluhu. Maka wajib untuk dibunuh. Orang yang mewajibkan orang lain untuk membaiat dirinya in dhafara wa in bihi andaikan ia memperoleh bayat tadi dan berhasil wa kita luhu ma'al imami illam yadhfar bih dan wajib untuk memeranginya bersama pemerintah yang sah kalau apabila ia tidak berhasil memperoleh bayat tersebut Wa kharaja khurujan fi'liyan dan ia telah melakukan tindakan pemberontakan secara fisik. Khurujan fi'liyan, pemberontakan secara fisik karena ia sudah apa? Sudah mengambil janji setia kepada uh, mengilzam orang lain untuk membaiat dirinya sebagaimana yang telah terjadi kepada kelompok menyimpang Juhaiman memaksa kaum muslimin beberapa para jamaah haji yang ketika itu masih ada di Masjidil Haram barakallahu fikum setelah ia berhasil memblokade dan menutup semua pintu masjid maka para jamaah yang ketika itu masih ada di dalam masjid dipaksa olehnya untuk membaiat dirinya Apabila tidak mau membaiat, maka ia pun berani untuk menumpahkan darah mereka. Likaulihi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam, "Man atakum wa amrukun wa amrukum jami'un ala rajulin wahidin yuridu an yashqa 'asakum wa yufarriqu jama'atakum fadribu 'unuqahu ka'inan man kana." Kata beliau alaihi salatu wassalam, siapapun yang mendatangi kalian dalam keadaan kalian ini bersatu di bawah naungan seorang pemimpin yang sah. Yuridu an yashuqa asakum. Orang yang datang ini ingin mematahkan tongkat kekuasaan amir kalian, pemimpin kalian, wa yufarriku jama'atakum dan ingin memecah belah persatuan kalian yang dinaungi dengan naungan yang sah. Fadribu unuqahu kainan mangkana maka penggalah lehernya siapapun orangnya. Maka orang-orang yang memaksa orang lain melakukan bayat tanpa sepengetahuan imam, bermain belakang, maka wajib untuk diperangi. Dilaporkan terlebih dahulu kepada pemerintah, barakallahu fikum, lalu kemudian memerangi mereka semuanya bersama waliul amr. Kemudian berikutnya beliau beralih kepada hukum yang ketujuh. Kata beliau rahimahullah al-hukmu as-sabi'. Hukum ketujuh ialah yu'khadhu min hadhil ahadithi wujubus sabri ala jauril wulati madamu muslimin wa adamil khuruji alaihim wa adamu al khuruji alaihim Kata beliau rahimahullah. Hukum yang ketujuh bisa diambil dari hadis-hadis ini wajibnya bersabar. Bersabar terhadap naam kekurangan dan ketergelinciran-ketergelinciran pemimpin selama beliaunya adalah dari kalangan kaum muslimin. Serta wajib pula untuk tidak al-khuruj alaihi memberontaknya. Hanya gara-gara apa? Hanya gara-gara kekurangan dan ketergelincirannya di dalam menjalankan pemerintahan. Atas kekurangan-kekurangannya di dalam menjalankan pemerintahnya. liqaulihi sallallahu alaihi wasallam atau bahkan jaurul wulah yaitu ketidakadilan penindasan bahkan atau kekejaman berbagai tekanan-tekanan yang dilancarkan pemerintah kepada rakyatnya maka dari hadis-hadis ini bisa diambil hukum wajibnya untuk bersabar. Maka barang siapa yang tidak bersabar, maka dia pun akan terjerumus ke dalam dosa karena memang wajib bersabar. Serta tidak memberontak kepada mereka. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam li ashabih. Hukum ini berdasarkan sabda Rasulullah alaihi salatu wasallam terhadap para sahabat beliau. Kata beliau alaihi salatu wassalam, "Innakum satarawna ba'di atharatan fasbiru hatta talqauni 'alal haud." Sesungguhnya kalian wahai para sahabatku benar-benar pasti akan mendapati dan menyaksikan sepeninggalku nanti atharatan sikap-sikap kelaliman, sikap-sikap kesewenang-wenangan dari pemerintah kalian fasbiru maka apa kata Rasulullah alaihi salatu wassalam? Maka bersabarlah kalian. Karena kami menyaksikan hal itu. Sudah disampaikan oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wahyu itu sudah turun. Arahan, bimbingan dari beliau. Bagaimana kalau ternyata pemerintah kita melakukan kolusi? Bagaimana kalau pemerintah itu melakukan tindakan-tindakan yang merugikan rakyat? tindakan-tindakan yang merampas hak-hak rakyat. Misalnya, apa kata syariat dan apa kata Rasul alaihi salatu wassalam? Fal yasbir. Maka hendaknya ia bersabar. Man ra'a min imamihi syai'an fal yasbir. Atau kata beliau alaihi salatu wassalam, Innakum satarawna ba'di atharatan fasbiru. Kalian akan mendapati dan melihat tindakan kesewenang-wenangan, kelaliman, dari pemerintah kalian. Ya. Penekanan, penindasan, kekejaman. biru, bersabarlah kalian. Hatta talqawni alal haul. Sampai kalian berjumpa dengan di telaga nanti. Wa qawlihi sallallahu wa qawluhu afwan wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam man ra'a min imamihi syai'an falyasbir. Barang siapa yang menyaksikan sesuatu yang tidak ia sukai dari imamnya, dari pemimpinnya, kata Rasul alaihi salatu wasallam memberikan arahan fal yasbir. Fal yasbir. Fa kemudian huruf lam. Lam di sini adalah lam al-amr. Lam tanda perintah. Sehingga kata fal yasbir ini bermakna perintah hendaknya ia bersabar wala yanzi'anna yadan min ta'ah dan jangan sampai benar-benar jangan sampai karena ditekankan oleh beliau alaihi salatu wasallam dengan nun taukid larangan yang beliau tekankan dengan nun at-taukid wala yanzi'anna yadan min ta'ah dan jangan sekali-kali kalian mencabut tangan ketaatan kalian darinya fa innahu man kharaja minas sultani shibran famata mata mitatan jahiliyah maka barang siapa yang kharaja keluar dari ketaatan dia terhadap pemerintahnya mencabut tangan ketaatan dari pemerintahnya sejengkal saja Famata lalu kemudian ia meninggal dalam keadaan tersebut. Maka mata mitatan jahiliyah. Kematiannya pun dianggap sebagai kematian jahiliyah. Nas'alullah as-salamat wal afiyah. Karena memang masyarakat jahiliyah, masyarakat yang asywa'i. Masyarakat yang kacau balau, tidak dinaungi oleh pemerintah yang sah. Sehingga kehidupan mereka apa? Berantakan. Berantakan morat marit kehidupan masyarakat jahiliyah demikian tidak apa tidak dinaungi oleh pemerintah yang sah tidak terbimbing syariat tidak terbimbing dengan wahyu nah bimbingan wahyu itu apa tetap bersabar di dalam apa di dalam menghadapi jaur sultan jaurul walah tindakan kesewenang-wenangan pemerintah Isbir, sabar. Karena melakukan tindakan pemberontakan itu justru akan menimbulkan dampak buruk yang lebih besar lagi daripada apa? kelaliman sang pemimpin. Kemudian berikutnya Khuan Fiddin rahimani wa rahimakumullah. Kata beliau, Al-hukmu al-Thamin, hukum yang kedelapan. Anna man ra'a amirihi أو إمامه معصية فعليه أن ينصح له نصيحة بشروطها. Hukum ke-8 ialah barang siapa yang melihat suatu kemaksiatan dilakukan oleh amirnya, oleh pemimpinnya, fa'alaihi ayyan sahalahu. Maka wajib bagi dia untuk mencurahkan nasihat Mencurahkan nasihat ia sampaikan bisyurutiha dengan memenuhi berbagai syarat-syaratnya. Fa in lam yaqbal wa asarra ala ma'siyatihi wajib alaihi an yakraha ma ya'ti min ma'siyatillah wa la yanzi'anna yadan min ta'atin. Namun apabila ketika nasihat ia tidak diterima dan justru pemerintah tersebut, pemimpin pemerintahan tadi malah tetap bersih kuku di atas kemaksiatannya, maka wajib bagi dia untuk membenci kemaksiatan tadi. Wajib bagi dia untuk tidak menyukai, mengingkari, barakallahu fikum, membenci kemungkaran tadi. Kemungkaran di sini apa? Yakrah, ia ya benci kemaksiatan tersebut. Artinya apa? Pengingkaran dengan hati. Manamun walayan zi'annaya dan minta dan jangan sekali-kali ia mencabut tangan ketaatan dari pemerintah yang melakukan maksiat tersebut. Karena kemaksiatan pemerintah, kemaksiatan pemimpin itu bukan alasan seseorang untuk terus kemudian memberontak, bukan alasan yang dibenarkan untuk melakukan tindakan pemberontakan terhadapnya. Apalagi selama walaupun ia bermaksiat, perintah yang muncul dari waliul amr tadi tidak berbenturan dengan garis-garis batasan syariat. Barakallahu fikum. Kemaksiatannya hanya berkaitan dengan diri pribadinya. Tidak berkaitan dengan pemerintahannya. Berbagai perintah-perintah yang ia tetapkan, kebijakan-kebijakan yang ia tetapkan tidak berbenturan dengan syariat. Maka barakallahu fikum hendaknya ia tidak menyukai kemaksiatan yang muncul darinya dan ia barakallahu fikum tetap tidak mencabut tangan ketaatan dari sang pemimpin tadi wa kadzalika idza kana la yastati'un sehingga ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah nasihat itu disampaikan dengan syarat-syaratnya tidak sembarangan harus terpenuhi syarat-syaratnya sampaikan kepada orang-orang dekat yang dekat dengan beliau-beliaunya nah namun apabila nasihat tersebut sampai, sampai ataupun tidak sampai. Namun kalau akhirnya nasihat itu sampai kepada pemerintah, kepada sang amir, dan ia pun tetap berada di atas kemaksiatannya tadi, itu bukan menjadi alasan untuk kemudian dia barakallahu fikum melanggar atau melakukan al-khuruj, pemberontakan terhadap pemerintah. Wakadhalika kadzalika idza kana la yastati'un nasihah. Demikian pula apabila ia la yastati' tidak mampu menyampaikan nasihat, fal wajibu alaihi. Maka wajib bagi dia kalau tidak mampu menyampaikan nasihat an yakraha dzalik untuk membenci kemaksiatan tersebut dari sang amir. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam fi hadis Ummi Salamah radhiyallahu anha Man angkara bari'ah wa man kariha salimah. Barang siapa yang mengingkari kemaksiatan tersebut bari'ah, maka telah gugur beban kewajiban darinya. Kenapa? Sudah disampaikan pengingkaran terhadap pemerintah, terhadap wali amr, tentunya secara tertutup, tidak secara terbuka. Waman kariha salim. Menyampaikan pengingkaran ternyata apa? Ternyata tidak diterima pengingkaran tadi, tidak diterima nasihat tersebut, ya sudah khalas. Ya harus apa? Kariha, membenci kemungkaran dan kemaksiatan tadi. Kata Rasul alaihi salatu wassalam, man kariha salim. Barang siapa yang membencinya, mengingkari dengan hati, salim. Maka ia selamat. Walakin man radhiya wa taba. Namun yang tidak selamat ialah adalah orang-orang meridai barakallahu fikum kemaksiatan tersebut wataba dan mengikuti walil amr tersebut di dalam menjalankan dan melakukan kemaksiatan. Sudah tahu itu kemaksiatan, melanggar garis-garis batasan Allah Subhanahu wa taala masih apa? diikuti. Ini yang terkena apa? Terkena hukuman. Kemudian berikutnya al-hukmu at-tasi' kata beliau 'ala ra'iyah an yu'addu haqqal wulati 'alaihim wa yakilu amrahum ilallahi in qasaru fi haqqihim wajib bagi rakyat kata beliau rahimahullah wajib bagi rakyat untuk menunaikan hak sang pemimpin hak sang pemerintah yang wajib untuk mereka lakukan. Hak pemerintah yang harus mereka lakukan untuk apa? Untuk ditaati terutama. Wa yakilu amrohum ilallah dan menyerahkan urusan pemerintah tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kalau sang amir kalau sang raja kalau sang presiden atau apapun nama kepala negara dan kepala pemerintahan inkosoru fi haqqihim mereka kurang di dalam menunaikan hak rakyatnya maka serahkan itu kekurangan-kekurangan tersebut barakallahu fikum sengaja ataukah tidak disengaja serahkan kepada Allah Jalla wa ala Fa innallaha sa'iluhum amma star'ahum. Karena sesungguhnya Allah Jalla ala di akhirat nanti akan meminta pertanggungjawaban atas kepemimpinan mereka. Walayajuzulahumul khuruju alaihim. Dan tidak boleh bagi rakyat untuk keluar dari ketaatan kepadanya dan memberontaknya. Memberontak. Barakallahu fikum. Al-hukum wal-ashir. Hukum yang ke-10 ialah annal imama idza hasala minhu qusurun fi haqqir ra'iyah annal imama idza hasala minhu qusurun fi haqqir ra'iyah fala yajuzu lahum an yukafi'uhu ala dhalik bahwasannya apabila sang pemimpin pemimpin pemerintahan terjadi padanya berbagai kekurangan-kekurangan di dalam menaikkan hak rakyat, maka tidak boleh rakyat untuk membalasnya dengan balasan serupa dengan mencegah hak pemerintah tersebut berupa ketaatan. La yajuz ya mereka akan kita taati kalau mereka menaikkan hak hak kita. Dan kita tidak akan mentaati mereka kalau mereka tidak menjalankan amanah kepemerintahan ini dengan sebaik-baiknya. Enggak, enggak seperti itu. Tidak demikian bimbingan wahyu. Kami akan apa? Akan mentaati. Ya, akan mentaati mereka sesuai dengan apa yang mereka lakukan. Fa'inal jaza min jinsil amal tidak, hal itu tidak berlaku ya ikhwan. Tidak berlaku uh, di sini. Karena sesungguhnya yang berlaku adalah dalil. Bagaimana Rasulullah alaihi salatu wassalam memberikan arahan untuk tetap menunaikan hak kita atau hak mereka sebagai pemerintah. Walaupun dengan sekian banyak kekurangan yang terjadi pada diri mereka. Yang maksiat, yang kesemena-menaan, yang KKN dan yang lain sebagainya, kekurangan-kekurangan. Misalnya ini, misalnya saja ada. Barakallahu fikum. Maka kita rakyat tidak boleh membalas tindakan-tindakan tersebut dengan tindakan serupa dengan tidak mau taat. Bal alaihim. Bukan bimbingan agama yang seperti itu. Bimbingan agama adalah bersabar. Bal alaihim. Kata beliau, kata Syekh Najmi rahimahullah, Bal alaihim an yu'addu haqqahu wa yasbiru ala ma hasala minal imami in farad. Maka wajib bagi mereka, bahkan wajib bagi mereka untuk menunaikan haknya. Menunaikan hak siapa? Hak walil amr tersebut serta bersabar atas berbagai kekurangan-kekurangan yang ada. Bersabar atas berbagai penindasan-penindasan yang ada. Kita ya syubhanya hizbiyin jadilah kalian naam rakyat yang penuh dengan uh, kehormatan karena adalah rakyat-rakyat terhormat jangan mau untuk diinjak-injak jangan mau untuk ditindas barakallahu fikum andai kan terjadi penindasan maka bimbingan Allah dan Rasulnya adalah bersabar nah dan itu merupakan musibah dari Allah Azza wa Jalla Keberadaan pemerintah demikian merupakan musibah dari Allah tabaraka wa taala. Hukuman dari Allah jalla wa ala atas berbagai kemaksiatan yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Maka hukuman dari Allah jalla wa ala dihadapi dengan taubat bukan dengan pemberontakan. Bukan menambah dosa dengan dosa yang berikutnya. Tetapi ditambah dengan apa? Dengan taubat kepada Allah jalla wa ala. Memohon ampunan kepada Allah azza wa jalla dan terus mendoakan islah bagi walil amr. Allah membenahi, memperbaiki kondisi pemerintah tersebut. Nah, hendaknya mereka apa? bersabar atas kekurangan-kekurangan yang terjadi pada pemerintah jika apa? betul-betul hal itu terjadi. Barakallahu fikum. Wa mana sabar dan makna kesabaran ialah di sini أنهم لا يتكلمون فيه في المحافل والمجتمعات وعلى رؤوس المنابر. Makna kesabaran di sini ialah menahan diri untuk membahas kekurangan-kekurangan mereka, membicarakan tentang kekurangan-kekurangan mereka film mahafil di berbagai pertemuan-pertemuan, di berbagai acara-acara di berbagai seminar-seminar wa ala ru'usil manabir dan di atas mimbar-mimbar. Ini makna sabar. Tetap menjaga kewibawaan mereka. Walahum an yaktubu ilaihi kitabatan. Kitabata wa'adhin wa tazkir Dan seharusnya yang mereka lakukan ialah yang dilakukan oleh rakyat ialah mengirim surat, menulis tulisan-tulisan yang berisi tentang mawa'idhah hasanah wa tazkir peringatan-peringatan dan nasihat-nasihat yang menyentuh nasihat-nasihat mengingatkan mereka terhadap akhirat nasihat-nasihat yang mengingatkan mereka barakallahu fikum terhadap kengerian hari kiamat pertanggungjawaban yang akan Allah mintai kepada mereka itu yang harusnya diingatkan secara tertutup secara rahasia. Fa illam yahsul syai'un min at taraju wajib 'alaihim an yasbiru. Namun apabila tidak terjadi atau tidak didapati taraju' rujuk dari kekurangan-kekurangan mereka, kemaksiatan-kemaksiatan mereka, kelaliman-kelaliman mereka, maka apa berikutnya? Memberontak? Tidak. Wajib untuk bersabar wala lahum an yanza'u yadan min ta'ah dan tidak diperbolehkan dilarang bagi mereka barakallahu fikum untuk mencabut tangan ketaatan dari sang amir tersebut wa akhiran fa inni adzkur ikhwani bima alaihi daulatuna ayyadahallahu wa bima nahnu fihi min amnin wa rakhain wa Dan yang terakhir, sesungguhnya akan saya sebutkan dan saya ingin mengingatkan saudara-saudara kami, saudara-saudaraku, kaum muslimin dengan prinsip yang dijalani oleh negara kita yang semoga Allah terus mendukung dan melindunginya dan dengan keamanan, kehidupan yang baik. Yang kita ini selama ini sudah ada padanya. Kita kami ingin mengingatkan mereka, mengingatkan juhud, perjuangan. Barakallahu barakallahu fikum pemerintah kami pemerintah kerajaan Arab Saudi yang telah dicurahkan untuk menjaga kemakmuran rakyatnya. Namun ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah e, mungkin hanya sekian yang bisa kami sampaikan pada pelajaran kali ini dan semoga bermanfaat dan masih ada beberapa penjelasan sedikit dari Syekh An-Najmi rahimahullahu taala beberapa nasihat dan tazkir beliau barakallahu fikum yang semoga bisa menggugah diri kita semuanya dan kurang lebihnya kami mohon maaf wa naktafi bihadza Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafaddalu barakallahu fikum wa hafizakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.